Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarra Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Ikhwani fidin azzakumullah Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala <clears throat> majelis kita dengan ringkasan dari kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql yaitu manhaj para nabi di dalam berdakwah ila Allah pada manhaj mereka ada hikmah dan al-aql yakni sesuai dengan fitrah manusia Nah, kita melanjutkan dengan Nabi yang kelima atau Rasul yang kelima yaitu Sayyidul Anbiya pimpinan para nabi wa khatamuhum dan penutup para nabi yaitu Muhammad bin Abdullah sahibu a'zami risalatin wa akmaliha wa ashmaliha beliau adalah Nabi Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau sahibu azami risalah Rasul yang paling agung yang diutus oleh Allah yang paling sempurna dan paling asmal paling, paling menyeluruh dakwanya alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ma taraka khairan illa dalla ummatahu alaihi wa la syarran illa hadzaraha minhu Beliau adalah diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat lil alamin dan sebagai basyiran wa nadhira yang memberi janji berita gembira dan memperingatkan, memberi ancaman. Berdakwah di jalan Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa sirajan munira, cahaya penerang. mata taraka khairan illa dalla ummatahu alaihi. Tidaklah beliau meninggalkan satu kebaikan pun kecuali beliau menjelaskan dan menunjukkan pada umatnya Sebaliknya tidaklah satu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkan mentahdir darinya. Nah, ini yang kita harus meyakini pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah beliau adalah dakwah yang syumul, menyeluruh. Tidak ada satupun terkait dengan kebaikan melainkan telah dijelaskan. Tidak ada satupun terkait dengan keburukan melainkan telah diperingatkan. Demikian yang harus kita yakini terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah masyhur dalam sejarah bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Jaziratul Arab diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun dan beberapa bulan kemudian diangkat menjadi rasul diangkat menjadi nabi dengan surah al-alaq ikra wa rabbukal akram dan diangkat menjadi rasul dengan surah al-muddathir ya ayyuhal muddathir Naam. Sejarah menjelaskan bahwa sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul yang terakhir adalah ketika patung-patung lima orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam terdampar di pesisir pantai Jeddah di Jaziratul Arab yakni Jeddah dekat dengan Makkah 6 maka datanglah seorang musyrik Amr bin Luhai yang mengambil patung-patung tersebut dan kembali menghidupkannya dan menyeru umat manusia untuk beribadah melalui patung-patung tersebut kembali sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihi salam terjadilah kesyirikan melalui Amr ibn Luhai nasallallahu salamata wal afiyah dengan itulah Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk memberantas kesyirikan tersebut dan kesyirikan-kesyirikan yang lain yang timbul yang berkembang menyebar setelah itu dengan segala jenis-jenisnya. Nah, ternyata sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah yang paling terakhir dari nabi dan rasul juga diutus karena sebab ibadah tauhid dakwah tauhid karena sebab la ilaha illallah dan memberantas kesyirikan sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan seperti di dalam Surah Sad pada ayat 5 dan 6. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Wan antalaqal mala'u minhum an animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad. Musyrikin menyatakan, apakah Nabi Muhammad menjadikan sesembahan satu saja? yakni sesembahan yang satu adalah Allah Inna hadzal syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Kata musyrikin. Maka beranjaklah tokoh-tokoh dari musyrikin dan memberi peringatan kepada kaumnya. Animsyu wasbiru. Berjalanlah kalian, jangan peduli dengan orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah di atas sesembahan-sesembahan kalian tokoh-tokoh musyrikin juga berdakwah. Naam, agar sesembahannya itu dipertahankan dan jangan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah menjadikan sesembahan itu hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang hak. Naam, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala falam yufrad alaihi minat tasyri'at wa arkanil islam illa salah pada awal diutusnya belum diwajibkan syariat-syariat yang lain bahkan rukun-rukun Islam yang lima pun belum diwajibkan, belum disyariatkan kecuali yang pertama dakwah la ilaha illallah sebelum perintah puasa dan haji Naam. Lalu setelah itu turunlah perintah salat fi sanatil asyirah minal bi'tsah pada tahun ke-10 dari pengutusan beliau yakni pada umur 50 tahun karena Rasulullah diutus sebagai nabi umur 40 tahun 10 tahun berdakwah di Makkah turun perintah salat setelah itu 10 tahun berdakwah dengan tauhid la ilaha illallah baru turun perintah sholat menetap sampai tiga tahun lagi di Makkah jadi beliau sholat tiga tahun di Makkah kemudian setelah itu perintah hijrah di Madinah beliau meninggalkan Makkah pada umur 53 tahun mukib di Madinah 10 tahun dan meninggal dunia sehingga umur beliau 63 tahun Nah, coba kita perhatikan barakallahu fikum Rasulullah alaihi salatu wasallam berdakwah dengan dakwah tauhid la ilaha illallah kemudian ibadah 10 tahun sebelum turun perintah salat. Mengapa demikian? Apa hikmah yang terkandung di balik itu? Naam. Hikmahnya adalah tidak akan bermanfaat salat, puasa, zakat, haji dan seluruh amalan-amalan saleh kalau tidak dilandasi dengan tauhid tidak dilandasi dengan asas yang paling prinsip yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah oleh karena itu barakallahu fikum para ulama menjelaskan syarat diterimanya seluruh amalan ibadah dengan dua syarat mutlak yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syarat yang sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, ibadah yang murni. Tidak mengandung kesyirikan. Hanya kepada Allah murni. Kemudian ibadah yang murni mengikuti petunjuk Rasulullah. Tidak mengandung bid'ah, penambahan-penambahan, perubahan-perubahan dari sunnah Rasulullah, yakni menyelisihi sunnah Rasulullah. Siapa yang meninggalkan salah satu dari dua syarat ini, maka pasti amalan itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Nah, Dan ini adalah pembahasan yang masyhur dan ma'ruf dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu Dalam lafaz Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Nah, siapa yang mengadakan perkara, amalan-amalan dalam urusan Islam ini tidak mengambil contoh dari kami Rasulullah dan para sahabatnya, pasti tertolak. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami Rasulullah dan para sahabatnya, pasti tertolak. Demikian sabda Rasulullah, tidak boleh seorang muslim menyatakan jangan menjelaskan tentang tauhid jangan menjelaskan tentang syirik, jangan menjelaskan tentang sunnah, jangan terangkan tentang bid'ah. Tidak boleh demikian. Dosa yang paling besar dalam Islam adalah syirik. Lawannya tauhid menghapus kalimat la ilaha illallah. Dosa kedua yang terbesar setelah syirik adalah bid'ah, menghapus sunnah syahada anna Muhammad Rasulullah. Dosa yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Maksiat, mencuri, berzina, merampok dan seterusnya dosa-dosa kecil demikian para ulama menjelaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam, demikian ikhwani din azzakumullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihi qaumahu min ma'alil ma'alil akhlaq kasidatir rahim was-sidq was-sidq wal afaf walakin mahwar ad-da'wa wa mawdu' as-sira' wal khusuma innama huwa dzalikal aslul azim. Juga Rasulullah berdakwah pada hal yang lain selain dari tauhid. Memerintahkan salat, memerintahkan akhlak yang mulia, menyambung silaturahim, jujur, menjaga kehormatan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa asas dakwah beliau, pondasi dakwah beliau yang men, dengan itu menjadi terjadilah pergolakan, pertikaian, permusuhan, bahkan peperangan. Semua itu terjadi karena sebab aslul azim, dakwah pondasi dakwah beliau yaitu tauhid. Naam. Mengapa terjadi peperangan? Mengapa Allah perintahkan Rasulullah qatiluhum hatta yakuna dina hatta yakuna dinu kulluhu lillah hatta yakuna dinu lillah perangi terus mereka musyrikin ini wahai Rasulullah sampai mereka menjadikan agama ini murni ibadah yang murni hanya untuk Allah meninggalkan kesyirikan itu sebabnya peperangan terjadi bukan peperangan itu karena sebab tidak ada khilafah bukan peperangan itu ter, terjadi karena sebab adanya perzinahan atau pencurian tapi sebab al-khusumah pertikaian, peperangan, pembunuhan, jihad terjadi karena sebab penegakan tauhid dan memberantas syirik. Itulah undang-undang dasar yang Allah letakkan dalam Islam dan dalam seluruh mila-mila sebelumnya. Nah, kalau dasar ini tidak ada atau belum terbentuk, tidak ada manfaat dan gunanya sedikit pun. Khilafah yang tegak. Nah, hukum-hukum yang ditegakkan dari potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dibunuh bagi perampok dan lain sebagainya. Tidak ada manfaatnya kalau masyarakatnya masih bergeliman dengan syirik, bid'ah, khurafat. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terbalik. Metode dakwah para anbiya war rusul mentarkiz meletakkan dasar yang paling pokok menanamkan pondasi usul yaitu tauhid akidah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dengan inilah Allah akan tegakkan segala hukum-hukum dalam Islam ya seperti bangunan yang kita saksikan tiang ini bisa berdiri tembok ini bisa terbangun, atap, dan semuanya karena adanya landasan pondasi ini. Nah, tidak ada pondasi, mungkin bisa, tapi sejenak akan roboh kembali. Tidak bermanfaat barakallahu fikum. Nah, demikian Allah buat permisalan, demikian Rasulullah membuat permisalan. Ayat yang dibacakan imam kita di umul Jum'ah tadi, salat Jum'ah. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Permisalan yang Allah buat seperti pohon yang baik yang akarnya menancap ke bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Apa akarnya? Kalimat la ilaha illallah. Cabang-cabangnya tiang, dinding, atap dan yang tertinggi adalah jihad yang Rasulullah menyatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad pimpinannya segala urusan adalah Islam tiangnya Islam adalah solat dan atapnya Islam adalah jihad dan amalan jihad adalah amalan tertinggi dalam Islam jihad tidak akan bermanfaat dan percuma kalau yang berjihad itu tidak faham tentang asas pondasi. Apalagi kalau yang berjihad ini menggugurkan asas merusak pondasi bangunan tersebut dengan kesirikan-kesirikan. Ada yang berjihad memakai jimat-jimat. Ada lagi yang mengatakan pembela Islam tetapi mereka melindungi kesirikan, Kuburan yang mau dibongkar oleh pemerintah misalnya seperti di periuk sana, fiktif dikatakan bak periuk disembah, dimintai berkah, mau dibongkar oleh pemerintah dilarang oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela Islam. Kif mau berjihad lalu melindungi syirik. Tidak akan mungkin barakallahu fikum. nah Bagaimana kaum muslimin berjihad amalan tertinggi dalam Islam dalam keadaan mereka melakukan berbagai bentuk-bentuk syirik. Nah, bagaimana Anda bisa mendirikan khilafah Islamiyah kalau Anda sendiri tidak paham tentang pondasi Islam dan yang menggugurkan pondasi Islam yaitu syirik. Inilah yang terjadi pada tubuh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Az-Zumar pada awal ayat dan juga pada ayat 11 hingga 14. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan din, wa umirtu أكون akuna المسلمين muslimin qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin قل qulillaha أعبد mukhlishan lahu dini katakan wahai Muhammad sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah semurni-murninya agama hanya milik Allah Aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri dalam beribadah kepada Allah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku takut jika aku bermaksiat dalam hal ini kepada Robku, aku akan ditimpa azab yang sangat pedih, azab yang besar. Katakan kembali wahai Muhammad, Allah a'bud, hanya kepada Allah aku murnikan ibadah, mukhlishan lahu dini. Semurni-murninya agama ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bagaimana Allah memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang-ulangi ikrar dan seruan kemurnian ibadah dan meninggalkan menjauhi kesyirikan. 6 wa ayatun kathirah ayat-ayat yang sangat banyak sekali Naam Ikhwani fi din azzakumullah Naam kita perhatikan keterangan penulis kitab Manhajul Anbiya الشيخ الأستاذ دكتور العلامة ربي بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كتب اليو لكن ترى لكنك ترى القوم يخالفونها مخالفة شديدة مع الأسف وذلك أن تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية ويسمون ذلك بالدعوة الحكيمية Ada syak anil huwa tauhid bi anwa'ihi wa yudriku ila al-an bisababi dhalika al-inshighal anna mujibatil ihtimam bid da'wati ila tauhid qa'imatun ala ashaddiha kama hiya fi uhudin nubuwat kulliha biman Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam Perhatikan engkau melihat suatu kaum atau beberapa kaum mereka menyelisihi dakwah Rasulullah bahkan menyelisihi dakwah para nabi penyelisihan yang dahsyat yang sangat memprihatinkan yaitu bahwa dakwah mereka tergantung pada menegakkan daulah Islamiyah khilafah Islamiyah yang mereka namakan dengan dakwah ilal hakimiyah yaitu dakwah kepada tauhid hakimiyah mendahulukan daulah islamiyah dengan tujuan agar menegakkan hukum-hukum Allah potong tangan membunuh bagi pembunuh merajam bagi pezina dan seterusnya ini perhatian dan ihtimam mereka pusat perhatian dakwah mereka ini adalah kata beliau mukhalafatan syadidah, penyelisihan yang berat terhadap dakwah para nabi. Mereka tersibukkan dengan itu sehingga tidak punya perhatian dengan dakwah yaitu tauhid tadi. Bahkan ya. Nah, terjadi atau tidak apa yang disebutkan oleh beliau? Nah, terjadi di berbagai lapisan masyarakat kaum muslimin bahkan di berbagai penjuru dunia Islam. Di kiri kanannya orang-orang yang berbuat syirik. Selama dia sholat, tidak perlu didakwahi. Dia diseru mari kita bersatu untuk berjihad melawan kufar. Mari kita bersatu untuk menentang program-program kebijakan-kebijakan penguasa yang mendukung Amerika atau mendukung Israel dan sebagainya. Mari kita bersatu. Padahal yang diajak bersatu ini pelaku-pelaku syirik yang tidak paham tentang kalimat la ilaha illallah tentang tauhid. Yang penting bersatu dalam menentang dan melawan kebijakan-kebijakan yang dianggap itu adalah merupakan kebijakan Yahudi atau Nasara Nah, menopang kufar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Begitukah dakwah Nabi Yusuf? Begitukah dakwah Nabi Musa alaihi salam? Nabi Yusuf dipenjarakan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi oleh pemerintah yang zalim. Nah, tapi ujung-ujungnya beliau berdakwah perlahan-lahan kepada penguasanya sampai kemudian beliau dipercaya diangkat menjadi bendahara sekretaris negara apakah beliau menum, menumbangkan pemerintah yang dolim ini tujuan pertamanya la mengumpulkan massa mari kita bersatu kita demo naam pemerintah ini lalu kita tunjuk yang menjadi penguasa. Tidak demikian dakwah Nabi Yusuf. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga kata beliau, dakwah yang hanya sibuk dengan iqamatul daulah Islamiyah. Akhirnya mereka tidak perhatian dengan dakwah tauhid. Bersatu di atas gado-gado, campur baur. Naam. Padahal sebab yang menjadikan keberhasilan dakwah para nabi dan rasul bukan karena pertama menegakkan khilafah Islamiyah tapi yang pertama dan utama karena mereka menanamkan akidah yang benar fahal yastati an yunkir dzalika aqilun munsif apakah seorang yang berakal dan adil bisa mengingkari hal ini وهل يقول أو يعتقد مسلم واع أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون ibadatihim وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة Apakah seorang muslim yang berakal menyatakan dan berkeyakinan bahwa keadaan kaum muslimin pada hari ini, pada masa ini adalah seperti keadaan muslimin di masa terdahulu Nah, yang mereka faham akidah, mereka faham betul tentang kalimat la ilaha illallah, faham betul tentang anna Muhammad Rasulullah. Jawabannya apa? Jelas tidak. Keadaan kaum muslimin di zaman sekarang jauh dari pemahaman Islam yang benar. Tapi bukan berarti kita mengkafirkan mereka. Mereka kaum muslimin tapi mereka belum faham akidah yang benar sehingga kewajiban kita semua untuk berdakwah dan menanamkan akidah yang benar tersebut. Adapun dakwah kepada hakimiyah wa tatbiquha amrun muhim. Berdakwah kepada daulah Islamiyah, khilafah, hakimiyah, bagaimana hukum-hukum Allah ditegakkan? Ini juga penting memang. Kita tidak mengingkarinya tapi bukan yang paling penting. Barakallahu fikum. Bahkan itu adalah salah satu amalan-amalan cabang sebagaimana amalan-amalan Islam yang lainnya. <clears throat> Menegakkan sholat wajib tidak? Wajib. Beramal soleh wajib. Mengangkat celana di atas mata kaki wajib. Itu amalan Islam. Tersenyum kebaikan. Berkata jujur wajib. Berdusta haram. Sama. Khilafah Islamiyah wajib. Sama dengan amalan-amalan Islam yang lainnya. Nah, sehingga tidak boleh kemudian kita membesar-besarkan dakwah hakimiyah atau khilafah islamiyah dalam keadaan kita melupakan dakwah tauhid atau membiarkan kaum muslimin bergelimang di dalam kesyirikan-kesyirikannya. Naam. lakinnana natasa'al hal ad-da'wa ila al-hakimiyah tastalzim al-ihmal aw at fi asli usul al-Islam al-jawab la kita bertanya apakah dakwah terhadap hakimiyah bagaimana hukum Allah ditegakkan apakah kemudian kita melalaikan pondasi dari segala pondasi usul-usul Islam yaitu tauhid Jawabannya tidak. Naam. Bahkan kata beliau kembali kepada ayat yang telah disebutkan tadi. Penafsiran hakimiyah yang paling pertama untuk ditegakkan hukum-hukum Allah adalah bagaimana seluruh umat manusia ini beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, menegakkan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan jenis-jenis tauhid. Tiga jenis tauhid. Naam, itu yang pertama dan utama. Naam. Sehingga ikhwani mus, ikhwani fidina azzakumullah kita menyaksikan kata beliau banyak dari mereka yang berdakwah dengan hakimiyah ini bergabung dengan para sufiyah torekat-torekat sufi yang memiliki akidah syirik akidah hulul wahdatul wujud wahdatul adyan akidah bahwa Allah bisa menitis dalam tubuh manusia akidah pluralisme bahwa agama itu sama semuanya. Benar semuanya. Ya. Ini terjadi barakallahu fikum. Semua mengangkat bendera Islam bersatu. Untuk apa? Menegakkan hakibiyah, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Sufinya masuk. Para hizbiyun kelompok-kelompok yang menyimpang terbangun di atas bidah-bidah masuk di dalamnya. Ahlul khurafat masuk semuanya demi untuk khilafah Islamiyah, hakimiyah. Ini yang diridhoi oleh Allah abadan. Dakwah yang seperti ini tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berhasil. Itulah sejarah sepanjang tahun menjadi bukti dan saksi Ikhwanul Muslimin 70 atau 80 tahun sejak berdirinya dari sekarang sampai sekarang yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna diwarisi Sayyid Kutub Muhammad Kutub dan sekarang diwarisi oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi misteri ahli Mesir Nah, mereka menamakan diri dengan Ikhwanul Muslimin. Bagaimana dakwah mereka? Gado-gado. Bersatu yang penting Islam di atas akidah yang campur baur. Sufinya, pluralismenya, liberalismenya, komunisnya, semua bersatu. Yang penting apa? Islam. Nauzubillahi min dzalik. Bukan itu yang diinginkan Allah. Bukan itu tujuan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, di zaman kita ini yang penting untuk saya sampaikan terjadi kesamaran talbis Naam. Yaitu apa yang telah saya singgung pada pertemuan sebelum salatul asar di siang tadi. Naam. Lembaga yang menamakan dirinya dengan Ihya Uturaf. yang berpusat di Kuwait dan di Jakarta di Indonesia ini cabangnya dulu pimpinannya Muhammad Khalaf kemudian setelah itu diganti dan seterusnya tidak tahu siapa sekarang Naam pimpinannya adalah Abdurrahman Abdul Khalik yang menetapkan tauhid hakimiyah yang telah saya sebutkan tadi sebagai jenis tauhid yang keempat. Sekali lagi tujuannya adalah menegakkan firman Allah taala inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Naam, ini pemahaman Khawarij terorisme. Dan para ulama ahlu sunnati wal jamaah pembesar-pembesar ulama sampai hari ini mentahdir dan memperingatkan untuk dari Abdurrahman Abdul Khalik sebagai ahlul bid'ah. Dakwanya masih akses sampai saat ini. Terutama di Indonesia. Nah, yang kemudian ditopang oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah seperti Ali Hasan Al-Halabi Abul Hasan Al-Ma'ribi Ali Hasan Al-Halabi ini di Yordan dulu muridnya Syekh Al-Albani setelah Syekh Al-Albani meninggal menyimpang dengan fikrah yang mendukung Fikra Abdurrahman Abdul Khalik ini. Nah, dan bahkan berteman dan memuji toko-toko yang sekian banyak. Nah, yang ditabdi di ahlil bidakan oleh para ulama. Nah, seperti Muhammad As Hasan Al Misri, Adnan Al Ur, dipuji oleh Ali Hasan Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi. Padahal mereka ini tokoh-tokoh yang menyimpang sebelumnya Ahlus Sunnah lalu menyimpang. Karena para guru-guru mereka yang kibar ini sudah meninggal dunia. Nah, dan mendukung tokoh-tokoh terorisme tersebut. Dan ini di, di, di, diketahui oleh para ulama seperti pemberontakan terhadap pemerintah Mesir misalnya didukung oleh Muhammad Hasan. Muhammad Hasan ini berteman dekat dengan Ali Hasan Al-Halabi. Seorang dari Mesir. Dan seterusnya. Di Indonesia ini Ali Hasan Al-Halabi selalu aktif dan akses diundang untuk berceramah di Jakarta. Padahal dia memiliki fikra terorisme. Yaitu memuji tokoh-tokoh terorisme dan mendukung gerakan-gerakannya. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh para ulama gerakan yang terjadi di Mesir. Nah, oleh karena itu jangan heran di Indonesia kemarin perhatikan kasus 212 demo di Jakarta pengikut-pengikutnya Ali Hasan Al-Halabi ini banyak yang ikut serta di Kendari sini juga yang punya link dengan mereka ya Ali Hasan ini selalu diundang oleh Roja, TV Roja. Makanya tidak heran TV Roja punya link di Kendari sini. Ya, mereka ini ICM dan mereka-mereka MLM. Nah, ya Dzulkarnain sekarang sudah mulai bersahabat. Dekat, mulai dekat dengan Ali Hasan Al-Halabi. Ya, jangan heran kalau demo di Jakarta beberapa bulan yang lalu mereka ikut serta di dalamnya sebagian dari mereka bahkan ada dai-nya di sini berceramah khutbah membakar semangat pemuda Islam berapi-api yang saya dikisahkan oleh seorang sebagian ikhwah yang ikut serta dalam khutbah Jumat tersebut pas dia sholat di situ Nah, membakar semangat pemuda untuk menantang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kasus Ahok. Nah, akhirnya mereka ikut demo dan menganjurkan, ustadznya pun menganjurkan. Kami pun diajak. Tapi alhamdulillah, kami punya manhaj dan prinsip dalam bimbingan ulama. Tengah malam datang ke pondok kita untuk mengajak Naam. Ya, dakwah yang model-model khawarij seperti ini. Model-model radikalis. Naam. Alus sunnah tidak demikian. Ya, jangan heran. Ini ujian. Dengan berjalannya waktu Allah tampakkan. Ali Hasan dulu alus sunnah menjadi alul bid'ah. Abul Hasan Adnan Al-Ur Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ait Al-Qarni, Muhammad Hassan, dan seterusnya. Nam berubah fikrohnya waktu demi waktu. Karena mereka menyelisihi para ulama-ulama sunnah. Bahkan mencela para ulama sunnah. Penulis kitab ini, Syekh Profesor Dr. Rabi bin Hadi al Madkhali, dicela habis-habisan oleh Ali Hasan Al-Halabi Nah, bukan saja Syekh Robi yang mentahdir Ali Hasan Syekh Ubaid Al-Jabiri Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali banyak para ulama kita yang menyatakan bahwa dia telah keluar dari ahlus sunnah bukan ahlus sunnah Naam sebagian mereka membedakan perhatikan dan ini banyak alusuna-alusuna yang baru tidak faham tentang manhaj. Pada awal Mukodima dauro ini saya jelaskan apa makna manhaj. Ini penting para fikum. Sebagian mereka mengikuti pendapatnya Ali Hasan, membedakan akidah dengan manhaj. Sehingga Ali Hasan mengatakan, kadang-kadang orang punya akidah ahlus sunnah, ya, yang penting akidahnya ahlus sunnah, manhajnya tidak apa-apa menyimpang. Tidak apa-apa menyimpang manhajnya. Insya Allah nanti manhajnya akan lurus kalau akidahnya lurus. Begitu kata Ali Hasan. Dibantah oleh Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dibantah oleh para ulama termasuk Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Naam, saya ingin bacakan terkait dengan faidah manhaj dan akidah. Syekh Ibn Uthaymin pernah ditanya, Hal kana salafus soleh yufarrikuna bainal akidah wa manhajid da'wah? Apakah para salafus soleh membedakan antara akidah dan manhaj dakwah? Perhatikan judul kitab kita Manhajul Anbiya fid da'wa ilallah. Manhajnya para nabi dalam berdakwah di jalan Allah alias akidahnya para nabi dalam berdakwah di jalan Allah sama Nah, apakah salafus saleh membedakan antara akidah dan manhaj dakwah? Dijawab oleh Al Imam Ibn Uthaimin. Al manhaj barakallahu fiik mabniun alal aqidah. Faman kanat aqidatuhu salimah fasayakunu manhajuhu saliman bila syak. Manhaj terbangun di atas akidah. Barang siapa yang akidahnya lurus dan selamat, maka manhajnya pun lurus dan selamat, tidak meragukan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan iftirakul ummah, perpecahan umat ketika disebutkan oleh Nabi menjadi 73 semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa golongan yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mangkana ala mislima ana alai washabi. Orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat-sahabatku. Maka sabda Rasulullah tersebut yang dimaksud kata Imam Ibn Thaimin fil aqidati wal manhaj wal amal wa kulli syai'in wala yumkin an yakhtalifa hadha wa hadha yang dimaksud adalah siapa-siapa yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku yaitu di atas akidah dan manhajku serta akidah dan manhaj para sahabat-sahabatku. Nah, ini penafsiran dari hadis atau makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mangkana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Naam, dan tidak mungkin ini berbeda dengan itu kata beliau tidak mungkin berbeda akidah dengan manhaj akidahnya benar alus sunnah manhajnya hizbi ikhwanul muslimin tidak ada yang demikian atau manhajnya alus sunnah akidahnya sufi tidak ada yang demikian kalau menyimpang dalam hal manhaj maka pasti juga ada penyimpangan dalam akidah. Barakallahu fikum. Demikian. Dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Famasalan al-ikhwaniyun wat tablighiyun wal islahiyun wa ghairuhum. Misalnya Ikhwanul Muslimin, jamaah tabligh, jamaah islahiyah yang selalu atau islahiyah ini adalah jamaah pembela Islam Naam. Idza kana manhajuhum la yukhalifu syariah. Kalau manhaj mereka tidak menyelisihi syariah, tidak mengapa dengan nama-nama tersebut. Naam. Tetapi kalau menyelisihi syariat dari manhaj mereka, pasti labudda an yasdura an aqidatin. Pasti kalau dakwanya itu menyimpang Pasti karena sebab penyimpangan akidah, kata Imam Ibn Uthaimin. Perhatikan, barakallahu fikum. Dakwah dengan demo-demo ini menyimpang. Dakwanya khawarij. Pasti orang yang berdakwah dengan cara ini pasti menyimpang akidahnya. Ya, akidahnya tidak benar. Jadi dia berdakwah dengan cara mendemo pemerintah penguasa. Nah, li'anna kulla amalin lahu niyyah fa idza ittakhadha insanun manhajan mukhalifan hajir rasul wa khulafa'ir rasyidin fa ma'nahu anna aqidatahu ghairu salimah kalau ada orang yang menjalankan Islam ini baik dakwah atau yang selainnya metodenya menyelisihi sunnah Rasulullah dan menyelisihi metode para sahabat Rasulullah maknanya artinya akidahnya tidak benar akidahnya orang itu pasti tidak selamat tidak lurus karena kenapa? Kata beliau wa illa mata salimat al aqidah saliman manhaj. Karena kalau selamat lurus akidahnya, pasti lurus juga manhajnya. Fahim tum? Jelas jawaban Syekh Al-Imam Ibn Uthaimin rahimahullah jelas. Maka tidak boleh kita menyatakan ya, dia memang membolehkan demo kepada penguasa, manhajnya mendemo mengajak kaum muslimin untuk menjelek-jelekkan pemerintah atau mendemo pemerintah lalu kita katakan ya tapi akidahnya ahlus sunnah akidahnya lurus lah akidah ahlus sunnah tidak demikian akidahnya ahlus sunnah menasihati pemerintah dengan sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan dalam hadis Rasulullah menyatakan man arada an yansaha sultan fala yubdihi alaniyah wal Siapa yang ingin menasehati para penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Ambil tangannya sembunyi-sembunyi. Atau kirim surat, atau berjumpa dalam ruangan tertentu. Nah, khusus. Demikian manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian ditanya Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala. Sama. Naam. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, al-aqidatu taqrirul i'tiqad as-sahih. Jam 5.15 tanya jawab. Masih lama ya? Hah? Sekarang setengah 5 lewat 10, iya. Naam. Tapi sekarang saya bacakan Keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Kata beliau, al-aqidatu takrir. تقرير الاعتقاد الصحيح بما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك مما جاء في كتاب الله تعالى وفي صحيح السنة من الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا Akidah adalah mengikrarkan i'tiqad yang benar, meyakini keyakinan yang benar, baik terkait dengan iman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, beriman kepada kadar yang baik dan yang buruk, takdir, dan seluruh hal-hal yang mengikutinya yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah rasulnya yang sahih. Seperti beriman kepada perkara gaib, nah, semua itu adalah akidah. Wa khulasatu dzalik. Kesimpulannya kata beliau, takrir fi'li awamirillah taala wa nawahihi wa tasdiq akhbarihi jalla wa ala. Wa kadzalika binisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu huwa li'annahu huwa al-muballigh anillahi ta'ala. Hadhihi hiya al-aqidah wa ilaiha asyara Syekhul Islam rahimahullahu taala fi muqaddam fi muqaddimatil aqidatil wasitiyah, biqaulihi amma ba'd فهذا اعتقاد الفرقة الناجية ثم ذكر ذلك نعم Kesimpulannya kata beliau mengikrarkan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya, demikian pula membenarkan rasul nabinya karena beliau adalah penyampai dari Allah. Inilah dia akidah Wa ilaiha asyara Syekhul Islam dan kepada makna ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Aqidah Wasitiyah. Kata beliau amma ba'd adapun setelah itu maka inilah i'tiqad firqatun najiyah. Inilah i'tiqad kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekhul Islam menyebut, menyebutkan bentuk-bentuk dari i'tiqad tersebut. Nah, ya banyak poin-poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Naam baik terkait dalam hal ibadah dalam hal ahkam Naam ya atau dalam hal yang lainnya Naam atau perkara-perkara gaib maka semua itu termasuk dalam hal akidah Naam berarti juga manhaj adalah akidah. Naam. Manhaj di dalam dakwah bagaimana cara berdakwah itu adalah akidah. Demikian barakallahu fikum. Naam. Manhaj di dalam menasihati penguasa itu juga adalah akidah. Nah. Demikian. Kemudian beliau menjelaskan wa bihadza yu'lam anna ad-din aqidah wa manhaj. Dengan itulah diketahui bahwa agama ini terdiri dari akidah dan manhaj layan yanfaku ahaduhuma anil akhar. Tidak bisa terpisah salah satu dari keduanya. Agama ini adalah akidah dan manhaj. Tidak bisa lepas salah satunya. Barang siapa yang memisahkannya, maka dia salah dan diketahui dengan penelitian min ahwal man dari orang-orang yang telah terdahulu annahu idza aqidah ikhtallal manhaj bahwa apabila akidah itu cacat maka cacat manhaj dan apabila manhaj itu cacat ikhtalatil akidah akidah juga menjadi cacat ini ma'ruf di kalangan para salafus saleh Naam. Wa idza manhaj ikhtallat ahkam ad-din kalau manhaj cacat maka hukum-hukum agama akan cacat yakni man ikhtalla manhajahu wa faraqal kitab wa sunnah wa ala fahmi salafis salih la yahsun an yu'alliman nasa ahkam Allah oleh karena itu orang-orang yang cacat manhajnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan menyelisihi pemahaman para salafus saleh dalam berislam yang seperti ini cacat manhajnya dan tidak boleh untuk mengajari manusia hukum-hukum Allah. Tidak boleh berdakwah. Naam. Wa ala sabilil mithal sebagai contoh kata beliau. Ibnu Utsaimin tadi mencontohkan jamaah tablik, Ikhwanul Muslimin, jamaah pembela Islam. Naam. Ya, semua ini manhajnya menyimpang maka pasti akidahnya pun menyimpang. Nah, sekarang dicontohkan oleh beliau Khawarij. Khawarij ketika mencacat manhaj mereka, walam yukarriru ahkam Allah ibadatan au muamalatan. Mereka tidak mengikrarkan hukum-hukum Allah baik dalam hal ibadah atau muamalah. Dan mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah menyelisihi pemahaman para salafus salih raqibu min a'zamil munkarat bistihlalihim lidima'il muslimin wa amwalihim akhirnya mereka terjatuh dalam kemungkaran yang sangat besar yaitu menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan harta-harta mereka untuk dibunuh dan ditumpahkan darahnya dirampas hartanya Nam juga manhaj mereka al-hukmu alal fasik bi annahu kafir fid dunya bahwa orang yang fasik kafir di dunia ini halal darahnya kekal dalam neraka di hari kiamat kelak apabila dia tidak bertobat ini manhaj yang keliru nah maka keliru pula dan cacat pula akidahnya contoh kedua Mu'tazilah juga demikian yang meyakini sama dengan Khawarij tetapi di dunia dia tidak mengkafirkan orang yang fasik tapi di hari kiamat sama kekal dalam api neraka yang dikenal dengan manzila baina manzilatain kesimpulannya kata beliau la yajuzu tafriq bainal aqidah wal manhaj tidak boleh memisahkan antara akidah dan manhaj barang siapa yang akidahnya cacat cacat manhajnya dan sebaliknya nah sekarang kita lihat bagaimana Ali Hasan di salah satu poin yang sebabnya di ahli bid'ahkan oleh para ulama termasuk Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali adalah karena sebab ini. Naam. Dia melakukan tamyi' dalam qadiyatul manhaj, meremehkan masalah manhaj. Naam. Dia berkata Ali Hasan Al-Halabi dinukilkan ucapannya di sini dalam kitabnya Manhajus Salafus Saleh Ali Hasan Al-Halabi Naam. Jadi Ali Hasan Al-Halabi punya kitab Manhaj Salafus Saleh. Manhajnya para pendahulu-pendahulu yang saleh. Dalam keadaan dia tidak becus dalam memahami manhaj. Sementara judul kitabnya Manhaj Salafis Saleh. Naam. Barakallahu fikum. Lihat ucapannya sendiri. Ali Hasan Al-Halabi. Katanya, saya terjemah saja. Seandainya terhasilkan pada seseorang yaitu dha akidatin salafiyah, dia memiliki akidah salaf. Akan tetapi munharifi manhajihi, dia menyimpang dalam manhajnya. Ini ucapan Ali Hasan. Hizbiyan kana am ghairahu? Apakah dia hizbi? Yang dia maksud hizbi seperti Ikhwanul Muslimin atau yang lainnya yang ternyata dia sendiri terjerembab dalam pemahaman Ikhwanul Muslimin. Atau Hizbut Tahrir. Naam. Fa inna syai'al aqwa fihi manhajan aw aqidatan huwa alladhi sayusaitiru alaihi. Maka dilihat mana yang paling kuat akidahnya atau manhajnya yang paling kuat itulah yang akan unggul dan mengalahkan yang lemah ini tadi kalau akidahnya lebih kuat maka akan meluruskan manhajnya nanti kalau manhajnya yang lebih kuat maka ini akan tersesat ya akidahnya lebih lemah nah di sini berarti Ali Hasan apa membedakan antara akidah dan manhaj Nah, Sehingga kandungan dari ucapan Ali Hasan bahwa tidak mengapa seseorang itu menyimpang manhajnya, yang penting akidahnya salaf. Ini kan demikian kandungan makna ucapannya Ali Hasan. Mengapa? Karena kalau akidahnya benar, Sekalipun manhajnya menyimpang, pasti manhaj ini jadi lurus katanya. Karena akidahnya lebih kuat. Nah, sementara fatwa Syekh Ibn Utsaimin, keterangan Syekh Ubaid, Al-Jabiri, rahimahullah wa hafizallah wa hafizahullah tidak demikian. Para salaf memahami kalimat akidah dan manhaj. Keduanya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Tidak bisa lepas. Tidak boleh mengatakan ini lebih kuat daripada ini. Ini lebih kuat daripada itu. Naam. Karena dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan difahami ini. Naam. Ini butuh pemahaman yang terkis, yang sistematis. Yang tentunya ini diawali dengan kaidah-kaidah sunnah, kaidah-kaidah syariah yang lain. Nah, tapi insya Allah Taala secara global antum bisa memahami. Nah, seperti apa yang telah disinggung tadi dalam contoh bahwa tidak mungkin seseorang ketika keliru dalam berdakwah manhajnya lalu dikatakan akidahnya benar. Akidah di sini luas pemahamannya. Bukan akidah yang dimaksud khusus dalam memahami tauhid uluhiyah saja atau rububiyah atau asma wa sifat. Fahimtum? Mungkin penggambaran Ali Hasan Al-Halabi di sini. Dia ingin memberi contoh bahwa ada orang-orang yang akidah uluhiyahnya benar dalam beribadahnya kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada patung-patung, tidak beribadah kepada jin-jin, malaikat, atau kepada wali-wali kubur. Tidak. Berarti akidahnya ini uluhiyahnya benar. Ya, yang seperti ini tidak apa-apa manhajnya menyimpang. Berarti tidak apa-apa kalau dia memberontak dengan pemerintah. Pemahamannya Khawarij. Ya, antum tahu pemahamannya tokoh-tokoh Khawarij yang kita sebutkan tadi? Usama bin Laden, tokoh terorisme rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya dan kita semua. Karena dia sudah meninggal dunia saya tidak mengatakan dia kafir, dia muslim. Tapi muslim yang bengkok manhajnya. Khawarij. nam, yang memberontak terhadap penguasa. Usama bin Laden, Salman al-Auda, Safar Hawali, bahkan Ali Hasan sendiri. Akidah uluhiyahnya mereka ini beribadah kepada Allah dan tidak melalui perantara-perantara insya Allah ya tetapi perlu diketahui bahwa akidah itu bukan sebatas ini saja barakallahu fikum luas ketika anda menyimpang dalam manhaj khawarij menunjukkan akidah anda tidak beres dalam poin-poin yang lainnya Nah, atau bahkan terkadang juga bahkan tidak beres dalam akidah yang prinsip tadi, akidah uluhiyah atau ubudiyah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini untuk kita pahami antara kalimat atau kata akidah dengan manhaj. Nah, secara umum secara mutlak tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dibedakan sebagaimana Ali Hasan Al-Halabi. Naam, sehingga dia menyimpang Naam, dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kalau kita lihat amalannya dia ya, sekarang bersatu semua. Ya, dengan tokoh-tokoh politik yang dakwah dengan siasat politik itu dipuji oleh Ali Hasan semua yang saya sebutkan tadi. Abu Ishaq Al-Huwaini di Mesir, Muhammad Hassan di Mesir, Adnan Al-Ur di Madinah sana yang entah sudah dikeluarkan dari Madinah. Nah, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Itu didukung oleh Ali Hasan, termasuk Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Yang ini semua, ya, Ali Hasan dan Abdul Hasan ini sekarang menjadi tokoh-tokohnya MLM. Roja itu ma'ruf. Ya, diundang di Jakarta setiap tahun mungkin. Ali Hasan ini. Nah, barakallahu fikum. Makanya tidak benar dengan prinsip ya yang penting dia mengatakan diri alusunna mari kita bersatu disatukan kemudian tidak dibahas gado-gado namanya barakallahu fikum tidak boleh menyatakan yang penting semua sunnah. mari kita bergabung dan tidak perlu dirinci dibahas wajib untuk membahasnya nah siapa bilang yang tidak perlu dibahas yang penting dia akidahnya sunnah. siapa ulama yang mengatakan demikian tidak ada ulama ahlu sunnah salaf kecuali Ali Hasan yang menyatakan demikian. Gurunya Syekh Al Bani tidak pernah menyatakan demikian. Nah, perlu diketahui sekali lagi ini guru daripada Roja Iyun, TV Roja. Nah, maka saya mentahdir tidak boleh bergabung di Roja Iyun Rasulullah menyatakan al mus al uh, al maru ala dini fal yandur ila man yukhalil. Agama seseorang itu kepada teman-temannya, kepada kelompoknya. Lihatlah siapa temannya, siapa kelompoknya. Itu Rasulullah tidak menyatakan bergaul sembarangan saja, yang penting dia menyatakan ahlus sunnah. Tidak. Tapi Rasulullah merinci. Naam, Segala sesuatu butuh dirinci. Dalam ilmu dunia pun harus dirinci barakallahu fikum. Ya. Matematika global. Satu tambah satu dua, dua tambah dua empat itu global. Ilmu matematika memiliki rincian yang banyak. Itu ilmu dunia. Naam. Bagaimana dengan ilmu din, Islam? Segala sesuatu membutuhkan rincian. naam tidak boleh dibiarkan globalnya lalu mengatakan mari kita bersatu saja. Sebagian simpatisan yang baru mengenal dakwah sunnah punya akidah seperti itu dan tidak dibimbing oleh ustadz-ustadznya. Akidahnya adalah oh, sana Ustadz Hasan, ya sunnah tapi keras. Kenapa? Karena Ustadz Hasan tidak pernah diam, selalu menjelaskan kelompok, menyebut-nyebut kelompok. Adapun Ustadz ini, alhamdulillah, dia sunnah lembut, tidak pernah menjelaskan kepada murid-muridnya. Walaupun demo di Jakarta 212 tidak dijelaskan oleh muridnya. Adapun Ustadz Hasan ribut. Menjelaskan terus, keras. Itu kesimpulannya. Nah, ini ilmiah? Ilmiah yang seperti ini. Lah, ada lagi yang membantah saya. Ya, Abdullah bin Taslim Dai Roja ya, di Kendari sini. Nah, ditanya tentang saya, bagaimana Ustadz Hasan? Jawabannya, kalau antum dengarkan, jahil bil manhaj menunjukkan magister satu ini tidak faham dengan manhaj, padahal S2. Jawabannya sangat memalukan. Apa jawabannya? Sekaligus saya singkap saja di sini. Biar tersingkap subhat Ustadz Hasan itu orangnya suka tidak lulus, banyak kuliahnya tidak lulus. Itu jawabannya belum bin Taslim. Dia memang alus sunnah tapi terlalu keras. Hai ini coba lihat jawabannya. Nah, salah satu sisi keras yang dia jelaskan bahwa dia memaksakan pendapat. Kalau tidak sependapat, ditahdir, disingkirkan. Itu jawabannya. Abdullah bin Taslim. Di akhirnya dia bilang, e, saya tidak mentahdir dia, tapi tinggalkan, jangan ambil ilmu dengan orang yang seperti ini. Tapi saya tidak mentahdir. Ya antum tertawa, padahal antum ini masya Allah, ya mungkin baru mengenal dakwah sunnah. Antum sudah tertawa karena menunjukkan bodohnya dalam jawabannya. Tidak ilmiah. Coba, tidak paham apa mana apa kata tahdir. Saya tidak membolehkan mengambil ilmu dari dia. Toh dia juga bukan sangat istimewa. Di awalnya dia bilang bodoh, banyak tidak lulus. Di akhirnya dia kok tidak terlalu istimewa. Berarti istimewa hanya tidak terlalu. Iya. Nah, S2 magister. Inilah kalau orang menyimpang manhajnya pasti berbicara tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena menyimpang kaidah-kaidahnya bengkok, tidak lurus. Tidak mentahdir, tapi dilarang orang ambil ilmu dari saya. Itu apa namanya? Tahdir ya, jahil. Tahdir namanya itu barakallahu fikum. Kenapa Anda mengatakan saya tidak mentahdir? Mengapa? Karena dia tidak mau kasih bertentangan dengan pendapat prinsipnya. Prinsipnya dia tidak mau mentahdir. Ya, sehingga dia harus membu membubui ucapannya dengan saya tidak mentahdir, tapi tidak usah ambil ilmu sama orang seperti ini. Toh kamu nanti tidak bisa membela orang yang dijelekkan oleh dia. Tidak paham apa itu manhaj, apa itu kata tahdir, tidak paham apa itu manhaj. Hada is dua magister yang selanjutnya dia mendustakan nama saya dengan menyatakan bahwa saya banyak tidak lulus kuliah saya di Jami' Islamiyah. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Kalau saya banyak tidak lulus di Jami' Islamiyah, saya tidak bisa menyelesaikan empat tahun LC. Pasti karena banyak tidak lulus. Iya kan? Siapa yang kuliah di sini? Hah? Orang semua ini banyak yang kuliah. Faham? Orang yang banyak materinya tidak lulus pasti menambah tahunnya. Iya. Saya alhamdulillah menyelesaikan program LC selama 4 tahun. Satu tahun pendalaman bahasa. Jadi saya 5 tahun. 2000 sampai 2005. Itu pun alhamdulillah nilai saya masih baik. Bukan cukup atau rendah lah nilai saya baik alhamdulillah. Sekalipun dia memang nilainya uh, apa istilahnya kum laut iya. Ya. Itu pun saya tidak ingin menyinggung pribadi. Karena itu tidak ilmiah. Tapi karena dia membuka labas, mungkin saya mau berdalilkan dengan firman Allah, fa'tadu bimithli ma'tada alaikum. Lawanlah kedoliman itu yang semisalnya bisa, boleh, tapi jangan berlebihan. Yang pertama saya katakan bahwa saya tidak lulus dalam fak tarikh waktu itu. Tarikh sejarah disebabkan karena saya sakit dan saya tidak bisa muroja Materinya dua tebal seperti ini. Ya, pembahasan sejarah. Sehingga saya memang sudah pasrah dan akan mengulang nanti di pengulangan, di waktu pengulangan. Dan alhamdulillah saya memang tidak lulus di, di, di satu mata pelajaran ini dan saya mengulang di waktu yang telah ditentukan dan Allah memudahkan saya lulus dengan materi dua kali setebal ini. Nah Akhirnya saya tidak menambah tahun. Alhamdulillah. Nah, satu tidak lulus seperti ini dikatakan Abdullah bin Taslim, banyak tidak lulus. Bukankah dusta? Kadzabun asyir. Dusta di atas dusta. Allahul musta'an. Ini kalau orang yang hasad dan emosi. Nah, yang kedua saya ingin katakan, kalau dia menyatakan diri karena ini mengandung mana artinya dia pintar, iya, saya bodoh. Perlu diketahui bahwa dalam agama Allah bukan pintar-pintar bodoh. Bukan. Dalam agama Allah yang pertama adalah hidayah dan taufik. Baru yang kedua membutuhkan kecerdasan untuk memahami agama Allah, memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi yang pertama bukan masalah pintar atau bodoh. Yang pertama adalah masalah hidayah dan taufik. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa kalau Abdullah bin Taslim mengatakan dirinya pintar, saya menyaksikan dengan kedua mata saya. Melihat pengumuman peringkat di S2, saya melihat dari 12 orang namanya Abdullah bin Taslim urutan yang ke-12. Saya baca langsung. Dan saya siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya membaca langsung di papan pengumuman. Barakallahu fikum. Tidak perlu menggembar-gembokan masalah lulus dan tidak lulus. Orang-orang yang cerdas di Jamiah Islamiyah banyak sekali yang tidak lulus. Orang-orang Arab sendiri, orang Yaman, orang uh, Naam, Palestin, Afghan dan lain sebagainya orang-orang Arabnya yang tidak lulus tapi orang yang orang-orang hanya karena mereka tidak perhatian dengan kuliah. Nah, mereka perhatian kepada majelis-majelis para masyayikh, para ulama di luar dari Jamiah Islamiyah. Baik itu guru-guru dari Jamiah Islamiyah sendiri ataupun guru-guru dari luar dari di luar dari Jamiah Islamiyah. Tidak perlu dibahas yang seperti ini. Nah, ini pertama masalah pribadi, yang kedua dusta, yang ketiga akhirnya takarungannya yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan anda tidak faham manhaj dan juga tidak faham makna tahdir perlu difahamkan kepada seorang magister nah wallahu taala alamu biswab padahal ketika bersamaan di pondok di Yogyakarta karena saya satu angkatan Ya. Masya Allah, Abdullah bin Taslim ini termasuk yang paling semangat dengan manhaj. Bahkan yang mendakwai saya, yang awalnya saya menyimpang, Alhamdulillah Allah selamatkan saya melalui dia. Ya, tapi ini bukan manhaj muazanah. Tahu manhaj muazanah? Manhaj muazanah itu manhaj yang kalau menyebutkan kejelekan tahdir harus disebut juga kebaikannya ini namanya manhaj muwazanah ya saya sebut Abdullah bin Taslim ini bukan dalam rangka manhaj muwazanah tidak nah tapi saya hanya menyebutkan biografi atau sejarah nah dan itu boleh barakallahu fikum dan ini bukan rekomendasi bahwa saya pun alhamdulillah Allah selamatkan saya dari kesesatan yang pada waktu itu saya di pondok Hizbi di Cilacap ya tiga bulan atau empat bulan saya mondok di sana saya keluar karena mendapat hidayah melalui Abdullah bin Taslim yang telepon saya Hasan kenapa anda di situ keluar itu kelompok ini dan ini dan ini dijelaskan sama dia Alhamdulillah Allah melapangkan dada saya untuk menerima kebenaran spontanitas saya langsung menghadap kepada pimpinan pondok Cilacap karena dia sangat mengenal dan dekat dengan saya dan bersama Ustadz Sarbini pada waktu itu. Naam. Saya berdua Ustadz Sarbini menghadap keluar dimarahi tapi labas yang penting bisa keluar selamat alhamdulillah. Naam. Demikian. Barakallahu fikum. Taib wallahu taala alamu bisawab. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kita masuk pada tanya jawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada yang keliru dan salah semata-mata dari syaitan dan dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tertulis Ali Hasan ketika ke Jakarta dia mengisi dengan kitab salaf. Bagaimana seperti ini? Lah bukan dalil. Nah, kitab sa Islam Jamaah juga mengisi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, apakah Islam Jamaah benar? Tidak. Ya, kelompok-kelompok teroris juga membacakan kitab Usul Salasah. Nah, apakah mereka benar? Tidak. Termasuk Ali Hasan, sekalipun dia membacakan kitab salaf, belum tentu dia itu di atas manhaj salaf. Nah, dan para ulama besar telah mentabdi memfonis bahwa dia ahlul bid'ah tinggalkan jauhi. Nah, ya mungkin laba sebagai faidah nanti saya tambahkan di sini poin-poin penyimpangan Ali Hasan sehingga kenapa ditabdi oleh para ulama dikatakan ahlul bidah di antaranya poin itu tadi yang telah saya sebutkan dia meremehkan masalah manhaj. Naam. Kemudian juga dia membesar-besarkan kaidah yang sama dan mirip dengan kaidah Hasan al-Banna yaitu najtami'u fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna dan fi makhtalafna fihi. Kita saling toleransi dalam perkara yang kita kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati dan saling toleransi dalam perkara yang kita berselisih. Ya, bahasanya Ali Hasan beda. Ya, Ali Hasan menyatakan la naj'alul khilafa fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Ini ma'ruf Ali Hasan mengulang-ulangi ucapannya. Jangan katanya kita menjadikan perselisihan pada orang lain menjadi sebab perselisihan pada kita. Apa yang diinginkan? Contohnya seperti Ihya Uturoth. Ya. Ini di, diwarisi oleh Rojaiyun. Oleh Zulkarnain juga Dzulkarnain mewarisi ucapannya Ali Hasan ini. Adiknya Khidr Sunusi yang akan daurah di Unaha ini pada hari Ahad. Saya nasihatkan untuk jangan menghadirinya. Kalau Anda mau selamat manhaj dan akidah, jauhi dan tinggalkan. Mereka orang-orang yang menyimpang dan durhaka terhadap para ulama al Yang menasehati mereka dan ngeyel dan tidak mau menerima nasihat. Nah, lebih-lebih Muhammad Khidir Sunusi ini memiliki kaset membela mati-matian, buta-butaan seperti Banten Ketaton membela adiknya Zulkarnain. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Ya, mereka berkumpul gado-gado. Abdul Wahab, Ashadi, Firman dan selainnya membuat dauro bersama saya nasihatkan untuk tidak menghadirinya barakallahu fikum ucapan mereka sama dengan ini Ashadi mengucapkan ini juga Abdul Wahab sama Firman sama kata Ali Hasan jangan kami jadikan perselisihan orang lain perselisihan diantara kita apa maksudnya saya contohkan supaya paham apa makna ucapan ini Ihya Uturoth misalnya saya dan para ustad-ustad salafiyin mentahdir uturaf yang membawa fikrah khawarij Abdurrahman Abdul Khalik dan menyebarkan di Indonesia dan memecah belah salaf dengan harta-harta mereka dikasih bantuan datang ke pondok salaf ini ini dikasih bantuan akhirnya pondok yang dikasih bantuan ini mengikut akhirnya dia membuat perpecahan di tengah tubuh salaf ahlus sunnah memisahkan diri dari kita yang mentahdir ia uturaf dia memisahkan diri dari kita kalau begitu siapa yang membuat perpecahan apakah kami yang menjelaskan tentang hakikat ia uturaf ataukah anda yang menerima bantuan ia uturaf tersebut siapa yang membuat perpecahan kalian nah nah sekarang yang diinginkan dari ucapan ini jangan kita ini pondok-pondok salaf berpecah karena sebab ia uturof Maksudnya, saudara-saudara kita yang kerjasama dengan Iyauturoth jangan ditahdir. Biarkan mereka. Selama mereka juga akidahnya ahlus sunnah. Katanya, ini ucapan makna ucapannya Ali Hasan. Dan ini diwarisi oleh Dzulkarnain dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Nah ini sekarang ini saya bacakan antum kitab ya, bukan ucapan saya. Ini kitab dua jilid tebalnya seperti ini, ini jilid kedua. Judulnya Al-Mulakhasul Jamil fi Bayan Manhaj Syekh Rabi fi Da'wati wal Jarhi wat Ta'dil. Ringkasan yang uh, global apa ringkasan yang baik di dalam menjelaskan manhaj Syekh Rabi bin Hali Al-Madkhali dalam dakwah beliau dan dalam jarah wa ta'dil dalam mengkritik dan merekomendasi dimuat sekian banyak tokoh-tokoh yang menyimpang dalam kitab ini di antaranya Ali Hasan Al Halabi dan tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di sini dijelaskan penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan sehingga dia di ahlil bidakan oleh para ulama. Sudah dua poin yang saya sebutkan. Iya, yaitu meremehkan manhaj, yang kedua yaitu dengan membedakan akidah dan manhaj, yang kedua menyepakati kaidah Hasan al-Bannah Ikhwanul Muslimin. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita toleransi dalam hal yang kita berselisih. Nah, ini juga diyakini oleh Adnan Al-Ur Abul Hasan Al-Ma'ribi tapi dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau Adnan Al-Ur mengatakan nusahhi wala nujarrih, benarkan jangan mentahdir, jangan menjarah. Nah, dia dia tiadakan jarak. Yakni nasihati terus sampai tidak terbatas. Terus tidak ada tahdir. Nasihati, tahammul, terus, terus, terus. Walaupun sudah ditegakkan hujah. Tidak ada tahdir. Ini Adnan al sama. Kalau Hasan, Abdul Hasan mengatakan, Nabni wala nahdimul ashkhas. Kita bangun, jangan kita runtuhkan individu-individu. Bangun, bangun, bangun. Nah, itu bahasanya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Sama semuanya dengan koidahnya Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Jadi para ulama itu merinci barakallahu fikum, bukan asal ngomong para ulama itu. Ya, bukan asal menuduh. Dibuktikan lagi dengan sepak terjang mereka di lapangan dakwah. Selain dari ucapan ini, dibuktikan dalam lapangan dakwah. Terbukti di sini pun disebutkan bukti-bukti tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi bagaimana Abdul Hasan bekerja sama dan mem, dan Ali Hasan juga membela orang-orang yang demo terhadap pemerintah Mesir dan yang lainnya. Nah, ya dalam keadaan mereka tahu kalau mereka itu mendemo pemerintah, tapi dipuji, disanjung oleh mereka. Apa namanya kalau seperti ini? Berarti dia sama fikronya mendukung. Nah, diantaranya adalah menjelekkan para ulama sunnah dan memuji ulama ahlul bid'ah. Ini penyimpangan. Ya, kenyataannya seperti itu. Lihat sekarang orang-orang yang dulunya ahlus sunnah menyimpang pasti jatuh dalam penyimpangan ini. Yaitu apa? Mulai mencela ulama. Dulu Zulkarnain memuji setinggi-tingginya Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali. Setelah dia ditahdir, tidak pernah lagi disebut Syekh Robi. Nah, bahkan muncul bantahan-bantahannya. Dia tidak sebut nama, tapi mengarah kepada Syekh Robi. Wallahul musta'an. Nah, ini sunnatullah. nah, dia juga merekomendasi Jami'ah Ihya di Kuwait. Direkomendasi oleh Ali Hasan. Dia memuji risalah Oman. Risalah Oman ini ya me memerintahkan berontak, memberontak kepada penguasanya. Nah, bahkan dalam risalah Oman ini mengandung pemahaman wihdatul adian, pluralisme, penyamaan agama, dipuji oleh Ali Hasan. Ya, majalah Oman itu dipuji oleh Ali Hasan yang isinya salah satunya adalah memerintahkan penyatuan agama. Coba Sekian banyak penyimpangan. Naam. Wallahu taala alamu bisawab. Kita lanjutkan pertanyaan asilah. Apakah boleh kita menghadiri daurahnya Ustaz Khaidir? Khaidir, bukan Ustaz. Naam, yang akan dilaksanakan pada esok hari. La, saya sudah sampaikan tadi. Naam. Ya Rasulullah mengatakan almaru ala dini khalili, seseorang di atas agama temannya. Dia membela Dzulkarnain, Dzulkarnain ditahdir oleh kibar ulama, ditahdir oleh Syekh Robi, ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi, ditahdir oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Bukhari, ulama-ulama besar, senior, <clears throat> ditahdir oleh ulama Yaman, seperti Syekh Ali Hudhaifi, Syekh Hani bin Buraik. Banyak ulama yang mentahdir Dzulkarnain, bukan tingkat lokal Indonesia. La yang mentahdir Dzulkarnain tingkat internasional. Khaidir membela dan memuji orang yang ditahdir dengan tingkat internasional ini. Antum mau hadiri? La, ilmiah ya akhi barakallahu fikum. Nah, dari sisi mana penyimpangan jamaah tablik dalam bidang akidah dan ibadah la ilaha illallah nah dalam akidah jamaah tablik mengumpulkan beberapa akidah sufia, Sahrawardia Naksabandia Justia qadariyah empat minimal akidah torekat sufiah yang digabungkan oleh jamaatut tabligh sampai mereka menghalalkan tabarruk di kuburan-kuburan para wali-wali yang merupakan kesyirikan yang terjadi pada musyrikin di zaman Rasulullah jahiliyah dilakukan oleh jamaat tabligh. Nah, ini telah diterangkan oleh para ulama kita. Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah ulama besar di Madinah memiliki kitab ya tebalnya segini tebal ini ya ini ratusan halaman kalau sudah segini ya lebih seratus halaman ini nah judulnya al Kaulul balik min tahdir fi tahdir min jamaati tabligh ucapan yang tinggi di dalam mentahdir dan memperingatkan kesesatan jamaat tabligh ulama besar Syekh Hamud At-Tuwaijiri kitab khusus barakallahu fikum sudah diterjemah sebagiannya dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah, cara dakwanya, kisah-kisah dusta, fadail amal, mempermisalkan uh, nah menuntut ilmu itu tidak perlu ya seperti kucing kucing saja tanpa belajar tahu mana yang halal mana yang haram kucing Nah, maksudnya kalau kucing itu kita lihat dia tidak rebut itu makanan, berarti dia tahu haram. Eh, iya. Nah, dia tidak mau rampas. Tapi kalau coba berpaling direbut sama kucing. Ya. Berarti dia tahu ini tidak boleh. Nanti orangnya tidak melihat baru dia rebut. Nah, tidak perlu mempelajari halal haram. Yang perlu adalah amal, amal, amal, amal, fadilah amal. Ini manhaj yang menyimpang. Manhaj ahlus sunnah adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum ber, berucap dan beramal. Nah, berarti amal, amal, amal tanpa ilmu ini menyimpang. Nah, manhaj yang menyimpang. Berarti pasti penyimpangan akidah juga. Afan Ustadz lembaga-lembaga Islam mana saja yang menerima dana dari Yayasan Naturaf? Mohon disebutkan. ICM di Kendari sini menerima dana Ihya Bahkan saya dengarkan benar atau tidak, saya butuh saksi yang otentik bahwa Zenzen, Zezen, pimpinan ICM menjadi wakil se-Asia atau se-Sulawesi eh, penyaluran dana Ihya Harus melalui dia kalau di Sulawesi Tenggara ini atau di Asia wallahu alam siapa yang bisa menunjukkan kebenaran ucapan ini informasi ini Hah? saya dengarkan nah tolong antum buktikan kalau betul siapa yang pernah dengarkan atau ada bukti lainnya nah jika tidak maka tidak boleh kita dolim nah walaupun dia bukan wakil penyalur dana ihya tetapi dia adalah sama dengan Roja Iyun, Linknya roja sama. Dan Abdullah bin Taslim juga sama dengan mereka. Kerjasama. Bukan ahlu sunnah barakallahu fikum. Mereka bukan ahlu sunnah. Nah, Kef ahlu sunnah membela-bela orang yang kita sebutkan tadi Ali Hasan? ahlu sunnah? Bagaimana ulama menghukumi Ali Hasan, Abul Hasan? Dibela oleh mereka Kif? Lalu kita menyatakan mereka ahlus sunnah. La. Naam. Apa hukumnya bagi ikhwan yang sudah ngaji tapi masih merokok? Ittaqillah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rokok haram. Barakallahu fikum. Tapi kalau keyakinan antum haram, berarti masih lebih mending. Yang parah kalau dia sudah meyakini itu halal. Subhat berarti. Kalau diyakini haram berarti masih diharapkan berhenti insya Allah nanti pada waktu-waktu tertentu. Apalagi setelah dia kenal dakwah, tidak pantas barakallahu fikum. Itu hawa nafsu. Nah, tinggalkan. Jangan pandang enteng satu perkara yang haram. Merokok selain bunuh diri terkena ayat wala taqtulu anfusakum jangan kau bunuh dirimu merokok membunuh diri terkena hadis la darar wala dirar tidak boleh memadorotkan diri dan memadorotkan orang lain. Rokok dua-duanya. Anda memadorotkan diri Anda sendiri, memadorotkan orang lain. Haram. Barakallahu fikum. Tinggalkan. Nah, saya memang dengar sentilan-sentilan sebagian ikhwah yang sudah kenal dakwah sunnah yang manhajnya masya Allah sama kita sama masih merokok saya dengar wallahualam mudah-mudahan tidak benar Nah, Mudah-mudahan insyaallah taala. Naam. Sedih, sedih kalau itu benar menyedihkan. Naam. Ya, kaif mengenal dakwah sunnah lalu merokok. Barakallahu fikum. Merokok itu orang awam. Iya. Merokok itu adalah orang awam yang melakukan. Anda bukan awam. Anda salafi ahlus sunnah. Naam. Apalagi kalau Anda mentahdir ya utrof misalnya Kif. <laughs> Ya. Pemandangannya tidak pas gitu loh. Antum mentahdir sambil merokok. Naam, Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Ittaqillah. Naam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh antara Apakah beda antara manhaj mumayyi dengan orang yang lemah kesalafiannya? Mumayyi ini artinya lembek, ya. Mumayyi artinya lembek, mukhadzil artinya menggembos. Ini selalu berpasangan ini, mumayyi, mukhadzil ya, lembek dan melakukan penggembosan terhadap ahlus sunnah yang berdakwah tegas, yang menjelaskan, digembosi. Nah, mereka ini melakukan takhzil dan tamyi' lembek tidak tegas. Nah, Tadi Ustaz mengatakan intinya bahwa karena Allah menggunakan istilah sesat, maka tidak mengapa kita mengatakan sesat kepada suatu kelompok jamaah. Betul. Pertanyaannya, apakah setiap orang diharuskan untuk menuduh sesat kepada suatu kelompok tertentu yang dinyatakan sesat oleh ulama tertentu? Padahal ada ulama lain yang menyatakan tidak sesat. Ya, ini bagus pertanyaannya. Nah, pertama saya ingin katakan, kalau Anda mau memfonis nanti sepakat seluruh manusia, maka Anda tidak akan mendapati sesuatu pun di dunia ini yang semua manusia bersepakat. Pasti ada yang berselisih. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian, tapi Islam mengajarkan kepada dalil. Lihat dalil dan alasannya yang ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, Syekh Robi dalam kitabnya ini beliau menyatakan, jangan anda bandingkan saya dengan Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Said Kutub. Lah, jangan. Tapi bandingkanlah ucapan-ucapan Hasan Al-Banna, Said Kutub, Al-Maududi dengan Al-Quran dan Sunnah bandingkan jika menyetujui benar jika menyelisihi batil sesat itu saja barakallahu fikum maka jangan anda tabrakan pendapat ulama bandingkan pendapat ulama itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Naam, Ali Hasan Al-Halabi jelas menyelisihi salaful ummah dalam ucapan-ucapannya, pujian-pujiannya terhadap alul bid'ah. Nah, selisihi alus sunnah. Barakallahu fikum. <clears throat> Ustadz juga bilang intinya bahwa dalam tafsir Fidzidalil Quran karya Said Kutub semuanya berisi paham terorisme, bukan semuanya. Nah, di antaranya berisi paham terorisme, berisi paham hululiyah, wahdatul wujud, subun nabi, subuh sahabah. Banyak yang diterangkan oleh para ulama, penyatuan agama, mencela para nabi, mencela para sahabat, ini saya kutub. Nah, apanya yang mau diambil kalau begini? Hah? Ada manhaj muazana? Ya Ustaz, muazana adillah. Memang banyak sesatnya, banyak juga benarnya. Tidak ada manhaj seperti itu dalam Islam. Ulama tidak pernah mengatakan kitab ini sesat, tapi ambillah yang baiknya saja. Tidak pernah ulama menyatakan demikian. Coba datangkan bukti. Ada ndak? Mungkin Ali Hasan. Nah. Apakah Ustadz Khilaf mengatakan hal tersebut ataukah memang dari tafsiran surat Al-Fatihah sampai anas semuanya berisi paham teroris apakah bisa dibuktikan saya kurang faham ini nah Wallahu alam Bagaimana tanggapan Ustaz tentang sikap bijak dari Syekh Robi hafizahullah yang akhirnya mengakui bahwa tidak berguna mempertanyakan tentang keburukan si fulan karena dapat memecah belah. Ya. Barakallahu fikum. Inilah butuhnya merinci. Asy-Syaikh Rabi menyatakan demikian tapi bersamaan dengan itu beliau merinci dan mentahdir Abu Abul Hasan Ali Hasan. Nah. Ya, jangan dipertentangkan. Benar di tempatnya ini benar ini juga benar pada tempatnya masing-masing. Sama juga dakwah hikmah. Keras benar pada tempatnya, lembut benar pada tempatnya. Benar semuanya. Yang salah adalah lembut dibawa kepada yang keras, keras dibawa kepada yang lembut. Itu salah. Nah, jadi tidak bertentangan ucapan Syekh Rabi jangan sibuk dengan kejelekan orang lain karena itu dapat memecah belah. Naam dan juga benar Syekh Robi sibuk dalam menyingkap dan menjelaskan kesesatan-kesesatan kelompok dan individu-individu dan buku Syekh Robi sangat banyak nah menjelaskan tentang Said Kutub saja berjilid-jilid kitab beliau nah menjelaskan tentang Abul Hasan saja berjilid-jilid Apakah dikatakan beliau sibuk dengan keburukan orang? Tidak, tapi itu sebagai amanah umat, amanah dakwah, kebenaran yang harus disingkap, yang harus dijelaskan dan kebatilan yang harus disingkap agar orang tidak tertipu dan terpedaya. Itu tujuannya, bukan untuk menjelekkan pribadi orang tersebut. Tidak. Saya menjelaskan demikian Abdullah bin Taslim dan selainnya supaya Anda tidak terpengaruh, rusak pola berpikir ahlu sunnahnya rusak. Pemahaman manhajnya bengkok, saya tidak inginkan demikian sehingga saya meluruskannya nah itu tujuannya bukan untuk menjelekkan pribadinya la abadan barakallahu fikum Naam. Taib wabillahi taufik. Kita cukupkan akhir dakwana alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini dan senantiasa memberi bimbingan kepada kita amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh